Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله <clears throat> وبركاته sekalian Insya Allah dua hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa Yang kedatangannya tidak rutin barangkali dalam puluhan tahun sekali Yaitu <clears throat> gerhana matahari Pada sebagian wilayah di Indonesia gerhana total Dan sebagian di negeri yang lain Di bagian lain di Indonesia ini gerhananya setengah atau lebih dari itu Nah terhadap fenomena ini Islam telah memberikan solusi Memberikan aturan yang jelas Karena memang sebelum Islam Ya agama-agama lain Keyakinan agama lain itu Terhadap gerhana matahari itu banyak mitos-mitos Yang mengarah kepada syirik Keyakinan orang-orang Cina dulu Ya dan sekarang masih juga ada bahwa Ketika terjadi gerhana matahari Maka ini e, matahari sedang ditelan oleh ular naga sebagaimana juga di sebagian Eropa menyatakan bahwa matahari sedang diterkam oleh serigala. Lalu ada fenomena-fenomena alam yang setelah itu akan menyebabkan berbagai macam bencana. Ya seperti di India mengatakan bahwa ya terjadi gerhana matahari akan menyebarnya banyak virus-virus dan bakteri. Maka itu semua pintu harus kunci terutama pintu-pintu tempat ibadah ya kuil-kuil harus dikosongkan. Nah, semua mitos-mitos ini tidak dibenarkan. Ini adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Kejadian gerhana matahari sama dengan peristiwa yang lainnya, seperti terjadinya siang malam, ya, terbit dan tenggelamnya matahari. Ya, tidak ada hal-hal yang spesial karena memang semua yang Allah ciptakan sesungguhnya semuanya spesial. Ya, tidak hanya gerhana matahari, ya ter terkait dengan matahari itu sendiri adalah menakjubkan. Anda bisa berpikir logis ya, matahari itu sudah miliaran terbakar dalam dirinya sendiri menerangi seluruh alam dan tidak pernah habis. Itu hal yang hal yang sangat menakjubkan. Termasuk pergantian siang malam juga menakjubkan. Tapi karena ini terjadi setiap hari, maka bagi manusia ini tidak heran lagi. Sehingga yang terjadinya sekali-sekali ini yang menjadi sesuatu yang mengherankan sehingga ada mitos-mitos di situ. Dan ketika Rasulullah SAW ya terjadinya gerhana matahari itu kebetulan terjadinya setelah penyelenggaraan jenazah anak Nabi yaitu Ibrahim bin Muhammad SAW meninggal dunia setelah dikebumikan ya ya setelah dimandiin dikafani disolatin dikebumikan selesai sudah terjadi gerhana matahari maka Rasulullah buru-buru mengajak seluruh sahabatnya berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat ya karena untuk juga mengingatkan sahabatnya jangan sampai mempunyai pemikiran seperti orang-orang kafir, orang musyrik bahwa gerhana ini terjadi akibat meninggalnya anak Nabi yaitu Ibrahim. Dalam Al-Qur'an Allah telah menetapkan ya di antara dalam surat dalam surat Ar-Rahman Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban matahari dan bulan itu ada hisapnya, ada hitungannya termasuk hitungan terjadinya gerhana matahari dan terhadap terjadinya gerhana bulan kemudian dalam surah Fusilat surah 41 ayat 37 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ta dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terjadinya malam, siang, ya, terciptanya diciptakan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian menyembah matahari dan jangan pula kalian menyembah bulan. Wasjudu lillah dan sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna yang telah menciptakan matahari, bulan, siang, malam dan seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul menyembah kepada Allah. Jemaah sekalian, ketika ya Nabi selesai memimpin salat gerhana, beliau menyampaikan pidato yang isinya inti isinya menjelaskan tentang tauhid ya kekuasaan Allah terhadap ciptaannya dan Rasul menegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW faraga min as-salati faqama wa khataba qama wa khataba an-nasa fa hamidallah wa asna alayh thumma qala inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah 'azza wa jalla لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا Bahasanya Nabi SAW setelah menyelesaikan salat gerhana Beliau berdiri dan berkhutbah di depan manusia Memuji Allah, mengagungkan Allah Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya matahari bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah dari semua tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak terjadi gerhana pada matahari dan bulan karena kematian salah seorang di antara kalian dan tidak pula karena hidupnya seorang. Maka apabila kalian melihat gerhana, pada Allah segeralah berdoa kepada Allah. Segera berdoa kepada Allah. Wakab baru dan segala kalian bertakbir, ya memperbanyak takbir, ya wasallu dan salat gerhana wa tasaddaqu dan bersedekahlah perbanyaklah sedekah ini amal-amal jadi jemaah sekalian salat itu dipanggil bukan dengan azan bukan dengan qomat ya panggilan salat dengan ucapan ya inna salata jami'ah ini sebagaimana hadis dari Imam Bukhari ya Rasul bersabda lama ma kasibati syamsu ala adi Rasulillah dia, seluruh jemaah dipanggil dengan ungkapan inna salata jami'ah inna salata jami'ah sesungguhnya salat berjamaah salat berjamaah nah ini jemaah sekalian dan para ulama ya berdasar hadis Nabi dan ayat Al-Qur'an berbeda pendapat soal hukum salat gerhana matahari Imam Hanafi dan para ulama dalam mazhab kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa salat gerhana matahari hukumnya fardu ain Kenapa? Karena di kitabnya, di pesannya dalam Al-Quran, Allah menyebutkan terkait dengan matahari dan bulan. Ketika Allah melarang menyembah matahari dan bulan, Allah menyuruh menyembah Allah semata. Allah menggunakan perintah, kata kerja perintah. Apa itu? Ya kalimat fasjudu lillah. Maka sujudlah hanya kepada Allah. Yang kedua, ketika Nabi SAW menyebutkan, ketika anda melihat gerhana matahari fasallu maka salatlah kalian sallu itu fi'il amr kalimat perintah dari kata sallah sesuai dengan kaidah usul fiqh ya dalam kaidah menyebutkan al aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalilu ala khilafi prinsip dari perintah Allah atau perintah Rasulullah menunjukkan wajibnya hukum kecuali ada dalil lain yang menghalangi kewajibannya. Nah, menurut Imam Hanafi ya ini wajib. Apalagi ini cuman sekali dalam barangkali 19 tahun atau 33 tahun. Sedangkan imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hana, Imam Hambali dan Maliki, jumhur ulama menetapkan hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang menghalangi kewajibannya, yaitu dalil hadis mutawatir yang menyebutkan bahwa yang wajib sehari semalam hanya sholat lima waktu. Kalau sholat ini dinyatakan wajib, maka menjadi enam waktu. Karena itu menyalahi dalil tersebut. Nah, khilaf ya terjadi karena memang berdasarkan perbedaan penafsiran dari ayat dan hadis. Ini apapun jemaah sekalian tetapi tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya sunat atau mubah. Paling rendah mengatakan sunat muakkad, sunat yang sangat dipentingkan. Sunat muakkad itu hanya satu tingkat di bawah wajib. Karena itu mesti dipentingkan. Sedangkan sholat Idul Fitri itu sunat muakkad. Tapi Anda tidak pernah ketinggalan kan? Bahkan seminggu sebelumnya sudah persiapan Baju koko baru, peci baru, sarung baru, mukena baru ibu-ibu Dan tentunya sholat gerhana lebih dari itu semua Tapi kita lihat persiapannya mana Mana ya Nah ini perlu ditegaskan nih mas kalian Nah ada tujuh amal yang diprioritaskan ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan berdasarkan banyak hadis lagi di antara hadis yang tadi ya yaitu apa wa fadu Allah wa kabbaru wa sallu wa yang pertama adalah salat itu yang diutamakan salat gerhana matahari sebanyak dua rakaat nanti bagaimana kaifiatnya kita jelaskan saya akan simulasikan ke depan nanti ya dalam waktu yang singkat mungkin yang kedua memperbanyak doa kata Rasul fadu Allah berdoalah kepada Allah dan ini bukan doa biasa ini doa luar biasa istimewa terjadi pada saat peristiwa istimewa dan pada saat gerhana ini doa-doa dikabulkan. Karena itu Anda list dari sekarang apa yang akan Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, apa saja mintalah kepada Allah. Termasuk laki-laki mau nambah lagi silakan minta kepada Allah asalkan halal. Ya. Ini. Yang ketiga adalah taubat dan istighfar. Perbanyak taubat dan istighfar. Ini waktu ya tempatnya Allah mendengar permintaan hambanya dan mengabulkan doanya, mengampuni segala dosanya dan menerima taubatnya. Perbanyak istighfar, ya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan seterusnya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian jemaah sekalian secara umum perbanyak takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر yang keempat yang kelima memperbanyak zikir termasuk membaca Al-Quran zikir secara umum apa subhanallah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yang kelima yang keenam memperbanyak sodako. Jadi sodako ini sodako istimewa. Persiapkan khusus untuk ya untuk sholat gerhana matahari. Setelah itu memperbanyak sodako. Ini spesial. Yang ketujuh memerdekakan budak. Nah ini sudah tidak ada ya. Nanti kalau terjadi nanti perang fisabilillah akan ada budak, nah, baru merdekakan. Nah kemudian bagaimana pelaksanaan sholat gerhana? ya ini agak terkejar waktu ini ya waktu singkat sekali yang pertama berjamaah seruannya apa inna salata jami'ah sesungguhnya salat gerhana berjamaah tidak pakai azan tidak ikoma Bilalnya hanya menyebut inna salata jami'ah atau ketika mengingatkan jemaah untuk pasang niat niatnya apa as salat Salatul khusuf Kalau gerhana matahari Gerhana bulan Salatul khusuf Bedanya kaf dengan kha Ya Ini diulang lagi diingatkan As-salatu jami'ah Ya Salatul khusuf Atau inna salata jami'ah Inna salata jami'atul rahimakumullah Salatul khusuf Kemudian tanpa azan, tanpa ikomat. Yang ketiga, dijaharkan oleh imam. Bacaan imam dikeraskan sebagaimana salat Idul Fitri. Setelah salat, ya, khutbah salat gerhana. Nah, sebelum khutbah. Nah, sebelum semua itu disunahkan Anda mandi sunnah. Jadi Anda mandi bangun setengah tiga pagi itu laksanakan mandi dengan niat sekaligus mandi salat gerhana matahari Nah, kemudian sebanyak dua rakaat. Bagaimana itu caranya? Nah, jadi mas kalian, salat ini salat istimewa, berbeda dengan semua salat yang ada sebelumnya, yang lain-lain, ya. Kalau salat duha sama dengan salat subuh, salat maghrib, ya, ada yang yaitu witirnya malam hari, uh, witirnya sore hari, penutup siang, penutup malamnya witir salat tahajud, ya. Salat duha yaitu dua rakaat seperti biasanya. Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa ya. Nah, ini ada perbedaan khusus. Salatnya itu dua rakaat tapi Fatihahnya empat kali, baca surat empat kali. Dan keistimewaannya salat ini panjang jemaah sekalian, durasinya bisa empat jam. Bagaimana itu caranya? Pertama, imam memimpin salat ya, dengan bertakbir setelah eh, berdiri lurus. Saya akan simulasikan ya. Tapi jangan keliru. <clears throat> Jadi setelah imam memulai salat Allahu Akbar baca doa istiftah ya bisa Allahumma ba'id bisa Allahu Akbar kabir walhamdulillah ini wajah itu dan seterusnya lalu imam baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai habis ya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Baca surat Al-Baqarah ini yang saya sampaikan yang idealnya sebagaimana yang Nabi saat laksanakan. Nanti yang kita mungkin kurang-kurang dikit ya. Jadi dekat pertama membaca surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat. Ya, disambil dari alif lam mim sampai وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر ركوع Rukunya baca tasbih Bisa subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli Sebanyak-banyaknya Subhana ala wa bihamdi subhana azim wa bihamdi Subhanadil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azama subhanal malikil quddus subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruh seterusnya durasinya kira-kira sebanding dengan 100 ayat surat Al-Baqarah lama rukuknya itu selama membaca 100 ayat surat Al-Baqarah selesai itu Allahu liman hamidah kembali bersedekap imam dan semua jemaah kembali membaca Fatihah kedua untuk rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Membaca surat yang kedua sekira 200 ayat soal Al-Baqarah lamanya. Nah, yang sama dengan itu surat Ali Imran 200 ayat ya. Nah, 200, 200 ayat Ali Imran. Selesai Ali Imran, ruku lagi. Allahu Akbar. Lama ruku yang kedua, durasinya sebanding dengan 80 ayat surat Al-Baqarah. Baca tasbihnya itu subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Mungkin 100 kali atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Sampai kira-kira durasinya se 80 ayat surat Al-Baqarah. Selesai itu sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar sujud sujud yang pertama pada untuk rekan pertama itu durasinya sujud membaca tasbih juga subhanakallahumma bihamdika Ma'ufili berulang-ulang berpuluh kali mungkin ratus kali durasinya itu sebanding dengan 100 ayat surat al-baqarah Allahu akbar dulu di antara dua sujud bacanya biasa ya Rabbi firli warhamni wajiburni dan seterusnya tidak usah lama-lama itu sujud lagi Allahu Akbar sujud yang lama baca tasbih ya subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi wal izzati wal jabarut wal والجبروت wal azama subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي lamanya itu doa anda itu selama kira-kira 80 ayat surah Al-Baqarah Allahu Akbar berdiri selesailah rekat pertama rekat kedua baca lagi fatihah imamnya ya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin baca surat yang panjangnya setara dengan 250 ayat surat Al-Baqarah barangkali itu gabungan Anisa dan Al-Maidah ya Anisa 176 Al-Maidah 120 oh, kelebihan ya kira-kira Al-Anfal dengan Al-Maidah lah ya. Ini idealnya dulu ya, nanti bagaimananya <laughs> dua sepuluh ayat. Allahu Akbar ruku. Baca doa tasbih lamanya ruku itu sekitar 70 ayat surah Al-Baqarah. sami allahu liman hamidah. Bersedekap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang keempat. Yang keempat ya. Nah, kemudian setelah itu baca ayat Surah Ya Ini yang terakhir ini, rekan terakhir yang durasinya sekira-kira 150 ayat Al-Baqarah.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 Nah, khutbahnya seperti biasa dia dengan eh, rukun khutbah ya. Ma, ma, ma, apa? Alhamdulillah. Ya, kemudian syahadat, kemudian eh, salat dan rasul. Ya, jadi memuji Allah, bersyahadat, kemudian salawat, pesan takwa, membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an. Biasanya yang baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyurul mu'minin Jemaah sholat gerhana matahari yang saya muliakan ah. Yang pertama inti khutbah itu adalah menjelaskan bahwa Terjadinya gerhana matahari adalah kekuasaan Allah Tidak terkait dengan kematian atau kehidupan salah seorang kalian Tidak terkait dengan nasib buruk Tidak terkait dengan musibah dan azab Tidak terkait dengan semua itu Ataupun tidak terkait dengan nasib baik Jelaskan itu Yang pertama inti khutbah yang kedua menjelaskan amal-amal fadilah saat gerhana matahari. Yaitu tadi tujuh amal tadi ya, salat gerhana, kemudian doa diperbanyak, ini doa paling mustajabah juga, istighfar dan taubat berbanyak, kemudian banyak takbir, banyak zikir, banyak sedekah, kemudian memerdekakan budak. Inti khutbah yang ketiga adalah ancaman azab neraka bagi orang-orang yang maksiat dan durhaka. Kemudian keempat intinya adalah sorga yang kekal dan abadi bagi orang-orang yang beriman istiqomah dalam ketakwaan. Ini empat inti khutbah sholat gerhana. Selesai khutbah selesailah. Walaupun gerhana belum berakhir, sudah berakhir ya agenda sholat gerhananya. Tetapi amalnya masih mendapat fadilahnya karena gerhana masih ada maka teruskan dengan banyak zikir teruskan dengan banyak baca Quran misalnya durasi gerhana itu dua jam katakanlah ya dari awalnya sampai selesainya sedangkan sholatnya cuma satu jam maka satu jam itu anda bisa guna gunakan memperbanyak baca Quran memperbanyak sedekah bisa kepada anak yatim orang miskin pemulung pengemis ke masjid bisa bentuknya wakaf zakat infak sedekah dan dan sedekah itu bukan apa banyaknya yang penting seringnya jadi kalau anda ingin sedekah 100 ribu bikin 10 kali 10 ribu zikir lagi 10 ribu baca Quran 10 ribu baca takbir banyak-banyak 10 ribu baca tasbih banyak-banyak 10 ribu ah sampai 10 kali ah tapi nggak apa-apa juga pak kalau bapak ikhlas ya biar banyak yang penting ikhlas Nah, itu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa pak. punya banyak-banyak, yang penting ikhlas daripada dikit, ria lagi. Nah ini sampai keluar matahari tidak dianjurkan melihat gerhana. Ini orang-orang kafir, dia cari momen ini untuk melihat keindahan gerhana cincin, gerhana total. Dia ingin melihat, dia beli teropong, dia bikin kacamatanya, untuk memuji-muji bulan dan matahari tidak memuji Allah mestinya bukti dia memuji Allah dia sholat ya yang dianjurkan Nabi malah menyuruh semua sahabatnya masuk masjid sampai anda bayangkan itu dua juz setengah Al-Baqarah tambah 200 ayat Ali Imran tambah lagi dua 250 ayat Al-Baqarah sebanding Al-Baqarah tambah seratus lima 150 ayat sebanding Al-Baqarah kira-kira itu berapa Empat sampai lima jam Artinya gerhana berlalu, berlalu baru selesai agenda itu. Sengaja memang agar umatnya tidak melihat itu. Kenapa? Sedikit saja terbersih di hati Anda memuji-muji bulan dan matahari bisa syirik. Inilah yang paling ditakutkan Rasul terjadi menimpa sahabat. Karena memang orang-orang kafir musyrik berkeyakinan mitos-mitos seperti itu, zodiak-zodiak, shio-shio. Karena peristiwa fenomena alam. Padahal sesungguhnya gerhana itu biasa saja. Allah katakan asyamsu wal kamaru bihasban Matahari dan bulan sesuai hisapnya. Ketika dihisap memang hitungan hisap ya. Memang tadi gerhana ya gerhana. Tanggal 9 Maret nanti gerhana sudah dihitung orang ribuan, ribuan tahun yang lalu. Nanti gerhana berikutnya diketahui orang juga dihisap. Ada peristiwa yang memang sudah akan terjadi biasa sebagaimana bergantinya siang, bergantinya malam. Cuman menjadi aneh karena dia terjadinya puluhan tahun sekali. Padahal Anda sendiri itu aneh. Jadi begini ini. Ya kan? Nah, <laughs> kira-kira itulah asal kejadian itu ya. Min nutfah ma'in mahin, air mani. Bahkan bukan air mani yang banyak itu, hanya satu sel dari miliaran sel yang dipancarkan itu. Hanya segitu. Anda dulu dan saya juga. Anda mungkin 70 kilo, saya 100 kilo, Pak. Dari kecil begitu. Aneh tidak? Coba dari hanya bisa dilihat oleh mikroskop, ya nggak bisa dilihat. Sekarang semua orang bisa lihat saya sebesar ini. Aneh tidak? Aneh. Luar biasa. Nah, cuman karena sering tiap hari ada yang lahir, oe oe, ah jadi biasa. Padahal itu luar biasa. Jadi pujilah Sang Pencipta. Orang-orang Barat memuji, wah indah sekali, indah sekali. Mereka tidak bertasbih. Kenapa sujud lama, rukuk lama? Kenapa? Karena memperbanyak tasbih. Tasbih ketika melihat yang tajub yaitu gerhana. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bahkan sampai menangis nih Mas kalian. Bayangkan kira-kira kalau 100 ayat surah Al-Baqarah itu kan panjang itu, Pak. Panjang semua tuh ayat-ayatnya itu. Berapa kali tasbih coba? Bisa ribuan kali kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda bayangkan Allah Maha terpuji, Allah Maha suci. Maha suci Allah dari segala kesyirikan. Maha Allah ketika menciptakan sendiri, tidak ada yang bantuin. Tidak sekutu baginya. Hmm. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Menangis, mengalir air mata, mengagungkan, membesarkan Allah. Kecil semuanya hanya Allah yang besar. Inilah jemaah sekalian, ya ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, kita dianjurkan bahkan Imam Hanafi menyatakan fardu ain salat gerhana matahari. Persiapkan diri Anda dan mumpung memang libur orang-orang nyepi, kita ramaikan masjid. Orang-orang membuat sepi, kita ramaikan tempat ibadah kita dengan syiar agama Allah. Eh, bagi yang sudah beli kacamatanya nggak usahlah keluar lagi. Sudahlah. Nanti kalau Bapak mau lihat lihat di YouTube ada itu pasti bagaimana caranya itu. Ya. Nah, nanti gara-gara itu Anda takjub-takjub kepada ciptaan bukan kepada Sang Pencipta takjubnya kepada ciptaan, mengalahkan takjub pada Sang Pencipta. Maka bisa syirik ya. Padahal itu kejadian yang kata Nabi tidak ada kaitan dengan kondisi bumi, kondisi manusia di dunia nggak ada kaitan. Hanya memang siklusnya nanti uh, matahari akan dihadang sinarnya oleh bulan. Semakin dekat bulannya ke bumi semakin besar, semakin menjauh semakin kecil gitu aja kan konsepnya. Ya. Ada makin jauh makin kecil, besar ya. Kalau bergerak makin kecil gitu, makin dikit yang hitamnya itu. Ya, kalau sinar makin dekat ya. Kalau makin jauh kan makin besar bayangan hitamnya. Nah, itu e, hal yang memang sudah begitulah secara fisika eksak sudah sunatullah sudah ya hukum Allah terhadap alam sudah begitu ya jadi luruskan kita akidah kita jangan seperti orang-orang dulu syirik jangan seperti orang sekarang ya terlalu ingin apa Pak antusias sampai-sampai Pak di ini tren topik juga ya kata menteri kita tadi pagi bahwa ini mengalahkan e, semua iklan-iklan dunia ya bahwa gerhana ini mengalahkan semua isu-isu dan orang pada Indonesia semua e, ke mana Pak ke ke Bengkulu ke ba, ke Bangka ke tempatnya Yusril calon gubernur DKI Pak Yusril calon gubernur itu ah katanya ke situ semua calon gubernur DKI itu Ah, jadi eh, bukan seperti itu pula kita meresponnya, tapi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan dan senantiasa istiqomah sampai akhir hayat menyembah Allah tanpa sedikit pun dikotori syirik.